qulub, amalan-amalan hati yang berkaitan dengan iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu telah kita bahas mahabbah cinta. Dan juga telah kita bahas al-khauf, takut. Dan yang terakhir kita bahas adalah ar-raja, berharap. Pada pagi hari ini insyaallah kita bahas tentang at tawakul Tawakal. Definisi tawakal dari kalangan salafus soleh sangat banyak sekali. Banyak sekali definisinya. Dan semuanya benar, semuanya saling melengkapi. Tawakal secara bahasa itu adalah at-tawakkulu ai istaslama. Pasrah. Secara bahasa tawakal artinya pasrah. Kemudian ada juga Tawakal itu dari pecahan kata-kata wakil Yaitu kita mewakilkan urusan kita kepada orang yang kita bertawakal kepadanya Jadi tawakal ini menurut istilah bahasa berarti menunjukkan kita lemah Sehingga kita perlu sandaran Kita bersandar kepada yang lain selain kita untuk mendapatkan kekuatan agar kita ditolong dan diberikan kecukupan. Adapun menurut istilah, menurut syariat, menurut terminologi, definisi tawakal itu sangat banyak sekali. Kalau disebutkan satu persatu, nanti waktunya nggak cukup untuk masalah definisi saja. Tapi inti dari semua definisi itu, at-tawakkulu هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار في أمور الدنيا والآخرة itu lengkap tawakal adalah kejujuran dalam menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan dalam perkara-perkara dunia dan akhirat. Jadi lengkap sekali. kejujuran, menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan dalam segala hal urusan dunia, urusan akhirat. Berarti tawakal adalah urusan hati. Hati kita bergantung kepada Allah, hati kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan, sesuatu yang kita inginkan atau menolak keburukan, menghindarkan diri kita dari sesuatu yang kita benci, baik dalam perkara dunia atau perkara akhirat umum. Jadi tawakal urusan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Di dalam surat At-Talaq ayat 3 orang yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan menjadi pencukup baginya. Nanti kita bahas ayat itu, ayat yang sangat indah. Karena itu orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan bertawakal pasti diberi oleh Allah kecukupan dalam urusan dunia dan akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Orang yang bertakwa kepada Allah pasti Allah memberikan untuknya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duganya. Barang siapa bertakwa kepada bertawakal kepada Allah, pasti Allah memberikan kepada dia kecukupan. Allah menjadi pencukup baginya. Demikian pula hal ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasanun sahih atau bahkan sahih melalui jalan sahabat Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimafan wa taruhu fitana. Kalau sekiranya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, pasti Allah memberikan rezeki kepada kamu sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana burung itu? Dia keluar dari sarangnya pagi hari, perutnya kosong, dan dia kembali ke sarangnya sore hari perutnya kenyang. Ini Rasulullah SAW memberikan contoh tawakal yang terbaik tawakalnya burung. Tawakal disertai usaha. Pagi keluar dari sarangnya perutnya kosong, lapar. Sore kembali ke sarangnya perutnya kenyang. Kemudian malam harinya tenang burung, tenang damai. Tidak pernah mikir besok bagaimana, besok apa, tidak pernah dipikirkan. Besok urusannya besok. Yang penting adalah usaha dan tawakal. Kalau ada orang mengatakan itu kan burung yang kecil, bagaimana dengan kita yang besar? Burung kan perutnya kecil, makan sedikit cukup. Kalau kita bagaimana? Maka jawabannya ini contoh saja. Sebenarnya banyak lebih besar dari kita. Ada onta, ada kuda, ada sapi. Semuanya juga makan, semuanya juga mendapatkan rezeki. Semuanya adalah bertawakal, tapi dengan usaha. Karena itu, salah seorang ulama yang bernama Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala memberikan komentar tentang hadis tersebut kata beliau hadal hadithu aslun fit tawakkul hadis ini adalah landasan dalam tawakal landasannya ini, prinsipnya ini, pondasinya ini, hadis ini. Wa wa annahu min a'dhamil asbab allati yustajlabu biha rizq. Dan bahwasanya tawakal adalah termasuk sebab terbesar untuk mendatangkan rezeki. Jadi tawakal itu adalah sebab terbesar untuk mendatangkan rezeki. Jadi nggak cukup hanya dengan usaha saja, tapi harus ada tawakalnya. Bahkan tawakal adalah termasuk bagian daripada usaha, tapi usaha hati. Karena itu pula salah seorang salafus saleh yang bernama Sa'id ibnu Jubair rahimahullah taala mengatakan at-tawakkulu jima'ul iman. Tawakal adalah inti daripada iman. Tawakal itu intinya iman, akidah, tauhid. Intinya adalah tawakal, pasrah. Berarti kita percaya kepada Allah dan kita tidak percaya kepada diri kita. Lalu kita menyerahkan diri kita kepada Allah untuk dilakukan Allah kepada kita apa saja terserah Allah seakan-akan kita orang mati mau diapa-apakan diam saja nurut sama Allah tawakal iman antum lihat ikhwan wa akhwat rahimakumullah zaman Nabi dulu tidak ada istilah akidah definisi apa namanya istilah akidah itu baru muncul belakangan zaman Nabi tidak ada istilah akidah zaman siapa ada istilah akidah yang ada istilah apa iman Dulu istilahnya iman, iman, iman, iman, iman. Baru kemudian ada definisi akidah, akidah ahli sunnah, akidah ini, akidah itu. Dan inti daripada iman, pokoknya iman adalah tawakal. Namun demikian orang yang benar-benar bertawakal bukan berarti tidak berusaha. Karena Allah juga telah menciptakan sebab-sebab yang kita diharuskan untuk melakukan sebab-sebab itu. Dan ini juga sudah merupakan sunnatullah, hukum Allah kepada makhluknya harus usaha dulu, ada usaha. Allah menciptakan sebab. Kemudian juga Allah memerintahkan tawakal. Orang kalau melakukan sebab usaha berarti dia taat kepada Allah. Orang berusaha taat kepada Allah. Kenapa? Karena dia mengikuti perintah Allah. Allah nyuruh berusaha, dia berusaha. Berarti dia taat. Dan orang yang bertawakal kepada Allah berarti dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat nomor 71. Ya ayyuhalladzina amanu Khudu hidrakum. Hai orang-orang yang beriman, ambillah sikap waspadamu. Waspada, usaha. Waspada, usaha. Karena itu salah seorang salafus Saleh yang bernama Sahal rahimahullahu taala beliau mengatakan man ta'ana fil harakati yakni fil sa'i wal kasbi waqad ta'ana bis sunnah. Barang siapa yang mencacat harokat gerakan, maksudnya adalah usaha dan upaya. Berarti dia mencacat sunnah ajaran Rasulullah SAW Jadi kalau ada orang mengatakan Tidak perlu usaha, Tidak perlu tawakal saja Tidak perlu melakukan sebab, tawakal saja Berarti orang ini mencacat sunnah ajaran Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita agar berusaha. Waman ta'ana fit tawakkuli faqad ta'ana fil iman. Dan barang siapa yang mencacat tawakal berarti dia mencacat iman. Kalau ada orang mengatakan tidak usaha saja, nggak ada tawakal-tawakalan sudah, nggak ada tawakal itu dibohongi sama Allah kamu. Nah, mencacat iman, akidahnya rusak. Karena sekarang ini orang lebih cenderung kepada mengandalkan usaha Tawakal itu tidak ada berjumpa kamu dibohongi Allah terus. Tidak pernah ada hasilnya tawakalnya. Nah, itu berarti dia imannya tidak benar. Karena Allah itu tidak bisa diprediksi ya. Yang baik menurut Allah belum tentu baik menurut kita. Yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Allah Maha tahu dan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah merupakan keadaan yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan usaha adalah merupakan ajaran beliau. Jadi kita meniru keadaan beliau dan kita juga tidak meninggalkan sunnah beliau dua-duanya. Ya usaha dohirnya, ya tawakal batinnya. Atau dengan istilah yang lain sebagian ulama mengatakan Adamul akhdi bil asbab faqad fit tashri'. Orang yang tidak mau melakukan sebab atau usaha berarti dia mencacat syariat. Dia melanggar dari syariat, melanggar aturan syariat. Wali'tiqad bil asbab ta'anun fit tauhid. Orang yang keyakinannya kepada sebab saja. Wes yang penting usaha sudah, itu aja. Saya berhasil enggak berhasil karena usaha saya. Berarti dia mencacat tauhid. Jadi harus seimbang. Badannya berusaha, hatinya tawakal. Digabung dua-duanya sukses. Kemudian ikhwan wa akhwat rahimakumullah, amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba atau usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang hamba itu ada tiga macam. Yang pertama adalah ketaatan-ketaatan yang Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan ketaatan-ketaatan itu. Ketaatan-ketaatan ya. Salat, puasa, zakat, haji, umroh, jihad, bantu orang lain, meninggalkan maksiat dan seterusnya. <clears throat> Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan-ketaatan ini sebagai sebab agar kita selamat dari neraka dan kita masuk ke dalam syurga. Maka dalam hal ini kita harus melakukannya, harus dikerjakan, harus diupayakan, harus diusahakan, Tidak boleh ditinggalkan. Yang namanya perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Walaupun demikian, kita tetap tawakalnya kepada Allah pasrah. Kita tetap minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan tidak ada pula kekuatan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada bantuan Allah kita tidak bisa apa-apa. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Yang dikehendaki Allah apa terjadi Yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi Usaha Kerjakan sambil minta tolong Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ternyata kita tidak mau berusaha dalam hal ini Tidak mau melakukan ketaatan Bahkan melanggar larangan-larangan Maka kita layak mendapatkan hukuman Hukuman di dunia Dan hukuman di akhirat Ada sebuah indah dari salah seorang salafus saleh yang bernama Yusuf bin Asbab rahimahullah taala. Kata beliau, "I'mal 'amala rajulin la yunjihi illa 'amalu." Beramallah dengan amalan seseorang yang tidak akan menyelamatkannya kecuali amalannya. Beramalah dengan amalan seseorang yang tidak akan menyelamatkannya kecuali amalannya. Maksudnya beramallah maksimal. Seakan-akan kamu tidak akan selamat kalau kamu tidak melakukan amalan itu. Jadi amalan maksimal. Wa tawakkal tawakkula rajulin la yusifuhu illa ma kutiba dan bertawakal seperti tawakal seseorang yang tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah dituliskan untuk dia dan tawakallah secara total seperti seorang yang yakin mantap tidak akan mengenai saya kecuali yang telah dituliskan oleh Allah untuk saya jadi amalnya maksimal tawakalnya maksimal kemudian tentang amalan yang kedua adalah ma ajrallahu al العادة bihi fid dunya wa amara ibadahu bi ta'atihi <clears throat> yaitu amalan-amalan berupa kebiasaan-kebiasaan di dunia ini kebiasaan yang memang kita harus melakukannya karena kita membutuhkannya seperti apa? Seperti kalau lapar maka makan. Kalau haus, minum. Kalau kepanasan, ya bernaung. Kalau kedinginan, ya kita mencari penghangat. Nah, ini sesuatu yang biasa. Kita membutuhkannya. Dan ini juga harus kita lakukan. Lapar ya harus makan, haus minum, panas ya berteduh. Kalau dingin, kedinginan, mencari penghangat. Ini harus dilakukan. Kalau hal ini tidak kita lakukan sampai akhirnya kita sakit, kita apa namanya binasa, maka kita berdosa dan kita layak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mencelakakan dirinya sendiri. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Sudah lapar, nggak mau makan, mogok makan. Sampai akhirnya kena kena emah. Emahnya parah sekali. Wah, dia dosa, dosa ya. Karena ini adalah sudah sunnatullah. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga adalah ma ajrallahu al bihi fid dunya fil a'amil aghlab. Yaitu kebiasaan yang ada di dunia ini pada umumnya namun ada kalanya keluar dari keumuman itu. Di dunia ada pada umumnya, tapi kadang keluar dari keumuman, keumuman itu. Misalnya apa? Misalnya ketika seseorang sakit. Kan sakit nggak terus menerus kan? Berbeda dengan lapar, haus kan terus menerus. Kalau ini kan kadang-kadang sakit. Nah, bagaimana ketika sakit? Apakah dia berobat atau tidak? Ketika sakit, apakah dia melakukan usaha untuk mencari kesembuhan atau tidak? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan berusaha berobat, ada yang berpendapat tawakal saja, nggak pakai berobat. Dua-duanya adalah pendapat yang masyhur dan kalau Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala lebih cenderung mengatakan kalau orang itu kuat lebih afdal tawakal. Kalau kuat ya lebih abdul tawakal, tak berobat tak apa-apa kalau kuat. Dalilnya diantaranya tentang 70 ribu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Di antara sifat mereka itu humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak minta diruqyah, mereka tidak tatoyur merasa sial, dan mereka tidak berobat dengan cara kain, dinyos dengan besi panas dan mereka tawakal kepada Allah. Ini dalil mereka. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak itu enggak ada hubungannya dengan berobat, itu kan rupiah. Rupiah itu lain dengan berobat. Rupiah itu kan mantra-mantra jambi-jambi. Demikian pula kain, kain memang dilarang karena melukai. Kalau berobat, kalau berobat itu enggak apa-apa, bahkan diperintahkan. Akhirnya mereka punya dalil lain Dalilnya adalah seorang wanita yang pernah datang kepada Rasulullah Muhammad SAW dan wanita itu mengatakan ya Rasulullah ini usra fad'ullaha li an yashfiyani Ya Rasulullah saya ini kena penyakit sorak Sorak itu semacam epilepsi penyakit ayam ya atau juga ada yang lainnya mengatakan penyakit kesurupan semacam kesurupan Ya Rasulullah doakan supaya Allah menyembuhkan menyembuhkan penyakitku. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ti falaki Wa in syi'ti da'awtullaha laki an yashfiyaki." Kalau kamu mau sabar, surga. Sabar dengan penyakitmu, surga. Kalau kamu tetap ingin sembuh, aku akan doakan kepada Allah supaya Allah menyembuhkan kamu. Milih mana kamu? Kemudian perempuan itu mengatakan ini asbir wa ini atakasyaf. Fad'ullah li an la syak. Ya Rasulullah saya ini sabar saja dengan penyakit saya. Tapi ya Rasulullah kalau penyakit saya kambuh saya suka buka aurat. Orang kalau epilepsi kan gitu kan suka buka auratnya kalau kambuh. itu. akan ya Rasulullah kalau penyakit saya kambuh saya tidak buka aurat. Ini dalil mereka. Ya, seperti itu. Sebagian ulama yang lain mengatakan, enggak, yang afdal adalah berobat. Yang afdal berobat. Kenapa? Karena Rasulullah selesai kalau sakit beliau berobat. Beliau kalau sakit berobat. Berobat dengan pengobatan yang ada saat itu. Minum madu atau hijama, bekam atau yang lainnya. Berobat. Kemudian juga beliau menyuruh untuk minum apa namanya? Habbatus sauda, obat dari semua penyakit, cinta hitam. Kemudian juga beliau bersabda, tadawu ibadallah fa inna Allah lam yunzil da'an illa wa anzala shifaan berobatlah wahai hamba Allah karena Allah adalah menurunkan penyakit melainkan Allah juga menurunkan obatnya hanya kadang orang tahu obat itu kadang tidak tahu walhasil inilah khilaf di kalangan para ulama para ulama Sebagian salafus soleh yang lainnya mengatakan لا يرقص في تلك السبب بالكلية إلا لمن انقطع قلبه عن 'anil إلى المخلوقين بالكلية Nah, ini jawaban pamungkasnya. Jawaban pamungkasnya di sini. Tapi mengatakan Abdul tawakal kalau kuat tidak berobat. Yang kedua Abdul berobat. Nah, ini kesimpulannya. Tidak sedikit dari kalangan salafus soleh Di antaranya Mujahid, Ikrimah an nakhai dan yang lain-lainnya mengatakan tidak diberi keringanan untuk meninggalkan sebab secara total. Tidak diberi keringanan untuk meninggalkan sebab secara total. Tidak diperbolehkan maksudnya kecuali bagi orang yang hatinya telah terputus daripada mengharapkan makhluk secara total. Wah, ini luar biasa ini ya. Jadi kita dilarang meninggalkan usaha secara total kecuali kalau hati kita benar-benar sudah putus daripada mengharapkan makhluk secara total. Kita benar-benar sudah tidak bisa mengharapkan makhluk lagi total, tidak butuh makhluk. Kita benar-benar tawakal kepada Allah saja. Allah, Allah dan Allah. Ini derajat yang paling tinggi, baru boleh, tidak usah. Karena orang-orang model gini itu nanti ada kejadian-kejadian luar biasa. Tapi ini derajat yang amat sangat tinggi sekali. Tidak semua orang mampu. Apalagi zaman sekarang. Karena nanti Allah itu mengirimkan ada saja datang dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salah seorang salafus soleh yang lainnya ditanya ishak bin Rohawi rahimahullah taala ada yang menyebutnya Ishaq bin Rahuya Hal lirrajuli an yadkhulal mafaza bi ghairi Apakah boleh seseorang itu masuk ke mengadakan perjalanan atau masuk ke tempat yang berbahaya tanpa bekal sama sekali? Jadi dia pergi ya, tidak bawa bekal sama sekali atau masuk tempat yang membahayakan tanpa bekal sama sekali. Tak bekal saja sudah. Jawabannya, in kana rajulu mithla Abdullah bin Jubair falahu an yadkhulal mafazata bi ghairi zat wa illa lam yakun lahu. Jika orang itu seperti Abdullah bin Zubair, tidak apa-apa. Kalau tidak seperti dia, tidak boleh. Jadi lihat dulu, iman kita kayak imannya siapa dulu. Kalau iman kita kayak imannya Abdullah bin Abdullah bin Zubair yang imannya luar biasa, boleh. Kalau enggak, jangan. Akhirnya nanti jadi menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Ada beberapa hal yang menjadikan seseorang itu tidak bertawakal, menghalang-halangi tawakal kita. Dan ini merupakan kendala-kendala tawakal. Kenapa orang kok sampai nggak mau tawakal? Yang pertama-tama kendalanya adalah al-jahlu fi maqamillah. Karena dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal Allah. Dia tidak tahu rububiyah Allah, tidak tahu uluhiyah Allah, tidak tahu asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Enggak kenal Allah, akhirnya dia tidak tawakal kepada Allah, enggak kenal Allah. Terus buat apa Allah itu enggak percaya saya. Enggak kenal Allah. Kemudian yang kedua, kendalanya adalah al-ghurur wal i'jab bin nafas. Yaitu dia tertipu serta bangga dengan dirinya. Merasa mampu. Wah, saya tidak usah tawakal-tawakalan sudah. Saya pinter. Saya kuat. Bangga diri, tertipu oleh dirinya. Kemudian yang ketiga, ar-rukun lil khalqi wal i'timad alaihim fi qada'il hajat kita cenderung kepada makhluk cenderung kepada makhluk dan bersandar kepada mereka untuk mendapatkan hajat-hajat kita kita sudah terlalu percaya kepada makhluk semuanya pokoknya kita serahkan makhluk gampang kan ada dia gampang kan ada si fulan gampang kan ada si fulan. Akhirnya kita melupakan Allah, kita bergantung kepada bulan-bulan dan bulan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, Hubbud dunia wal teror biha. Karena cinta dunia dan tertipu oleh dunia. Ya, ini juga menghalangi orang dari tawakal. Karena tawakal itu adalah ibadah. Dan orang kalau sudah cinta dunia, tertipu dunia, dia malas ibadah. Termasuk tawakal pun dia tidak mau karena tawakal adalah ibadah. Tidak ada itu, tidak ada. Tawakal-tawakalan tidak ada. Wis dunia saja sehingga dia menjadi hambanya dunia bukan menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah ada dua perkara. Yang dua perkara ini benar-benar menafikan tawakal dari dasarnya. Benar-benar menafikan tawakal dari dasarnya dari pondasinya. Kalau kita lakukan dua hal ini berarti kita bukan orang yang tawakal sama sekali musyrik syirik akbar. Yang pertama-tama adalah at-ta'alluqu sababin la ta'thira lahu. Tergantung kepada sebab yang tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kita tergantung kepada sebab yang tidak ada pengaruhnya sama sekali. Seperti apa? Seperti tergantung kepada orang mati. Ada ketergantungan kepada orang mati. Ya, dia menolong saya, dia bantu saya, dia ini. Tawakalnya kepada tergantung kepada orang mati itu. Wah, ini berarti dia tidak tawakal kepada Allah sama sekali. Soalnya orang mati tidak bisa memberikan pengaruh apa-apa sama sekali. Orang mati sama dengan orang tenggelam, dia butuh diselamatkan, dia butuh ditolong. Atau juga kepada orang-orang yang Orang yang hidup tapi gaib ya. Jadi mungkin ada orang di tempat lain kalau ada apa-apa kita selalu manggil namanya dia. Seakan-akan dia adalah penyelamat kita. Wah, ini bergantung pada sesuatu yang tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tidak ada pengaruhnya. Atau juga bergantung kepada berhala-berhala dan semisalnya dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang musyrik hal-hal yang tidak mampu atasnya kecuali Allah saja bergantung kepada sebab yang tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kemudian yang kedua, i'tiqad anna sababa sawa'un al-mashru' awil muharram fa'ilun bi nafsihi. Keyakinan bahwa sebab itulah yang benar-benar berpengaruh tanpa ada pengaruh Allah. Jadi ada sebabnya, baik sebabnya yang masyur atau enggak masyur kita lakukan sebab itu sambil kita yakin bahwa sebab itu adalah segala-galanya, nggak ada pengaruhnya Allah sama sekali. Nah, ini berarti orang hilang tawakal dari hatinya mulai dari dasarnya, hilang sekali. Kemudian ada juga dua perkara yang tidak menghilangkan tawakal secara total tapi mengurangi kesempurnaan tawakal. Merusak kesempurnaan tawakal. Yang pertama-tama adalah at-tawakkulu fil asbabiz zahirah al-'afiyah ala ayyi syakhsin qadirin hayyin fi ma yaqdiru alaih. Jadi kita pasrah kepada seseorang. Dia mampu, dia mampu ya. Kita pasrah kepada dia secara total. Dia mampu. Misalnya kita punya toko. Lalu kita pasrahkan pada seorang Ya sudah aku tawakal kepadamu Artinya dia benar-benar memasrahkan tokonya kepada orang itu Tidak ada tawakal hatinya kepada Allah Pasrah kepada orang itu Walaupun orang itu mampu Tapi ini adalah merusak akidah Merusak akidah Kemudian yang kedua Al-i'timad ala amrin laisa sababan syar'an Ma'atiqad anna dhurra wa naf'a biadillah kita bergantung kepada sebab yang tidak syar'i. Bergantung kepada sebab yang tidak syar'i. Walaupun kita berkeyakinan bahwa yang memberi madarat dan manfaat adalah Allah, di tangan Allah semuanya. Contohnya misalnya ya, misalnya kemarin terjadi ada kejadian di Jombang, Batu ya. Seseorang misalnya yakin yang memberi pertolongan adalah Allah 100%. Cuma dia menjadikan batu itu sebagai sebab. Nah ini ngerusak tawakal, ngerusak tauhid, ngerusak akidah. Kenapa? Karena batu itu bukan sebab yang syar'i. Jadi sebab harus syar'i dulu. Tapi ada juga yang boleh ya, yang boleh seperti orang punya toko, ya eh, pasrah kepada kamu, tapi tetap bergantungnya kepada Allah. Ya Allah berilah dia pertolongan Berilah dia bantuan ya Allah. Aku pasrah kepadamu ya Allah. Walaupun aku memasrahkan tubuhku kepada dia, tapi juga hatinya kepada Allah, bukan kepada dia secara total. Ini boleh dan ini masyru'. Kemudian ikhwan wa akhawatillah ya rahimahumullah Kita akan diperintahkan tawakal dan kita diperintahkan berusaha. Ada empat macam sikap manusia berkaitan dengan tawakal dan usaha. Empat macam sikap manusia berkaitan dengan tawakal dan usaha. <clears throat> Yang pertama-tama al-iltifat ilal asbab bil kulliyah wa'timadul qalbi wal jawarih 'alaiha min ghairi nadharin li musabbibiha. Kita bergantung kepada sebab secara total. Hati dan anggota tubuh. Tanpa kita memikirkan pencipta sebab itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya bergantung kepada usaha saja secara total. Enggak ada bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kesyirikan. Dan ini yang dilarang. Ini banyak dilakukan orang sekarang, orang-orang yang materi, yang berpikiran pada materi saja, yang mengandalkan akalnya saja, rasio dan logika. Kemudian yang kedua, al-i'rad 'anil asbab bil kulliyah. Berpaling dari sebab secara total. Artinya tidak mau usaha sama sekali, titik. Tawakal kok. Tidak pakai usaha sama sekali. Nah, ini biasa dilakukan oleh orang-orang sufi. Sufi-sufi yang nimpang. Nah, ini masih banyak loh ajaran ini di buku-buku itu sufi itu banyak masih ajaran begini. Jadi tawakal saja, Tidak pakai usaha sama sekali. Tidak boleh bahkan usaha sama sekali. Kalau kamu usaha berarti kamu nggak iman. Tapi kayak gitu. Kamu usah berarti kamu nggak percaya kepada Allah. Ini juga tadi telah dibahas, ini melanggar dan ini tidak benar, menyimpang dari syariat, menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat memerintahkan usaha, Rasulullah mencontohkan usaha. Kemudian yang ketiga, tak taksiril taktiril asbabil kulliyah. Menafikan pengaruh sebab secara total. Menafikan pengaruh sebab secara total. Jadi kita nggak percaya kepada sebab. <clears throat> Kalau tadi bukan nggak percaya loh ya. Tadi percaya tapi memang tidak mau melakukan. Kalau ini nggak percaya kepada sebab, nggak percaya, sudah percuma, nggak percaya sama sekali. Ini juga menyimpang. Ini hanya dilakukan oleh orang yang kurang akalnya, orang nggak waras. Karena kenyataannya sebab itu ada pengaruhnya. Dan ini adalah pendapatnya siapa? Kodaria atau Jabaria? Kodaria atau Jabaria? Jabaria, Jabaria, mengatakan kita ini kayak robot, percuma, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Allah menakdirkan kita gini, gini, gini. Percuma aja usaha nggak ada faedahnya. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah qiyamul jawarihi bil asbab wa i'timadul qalbi ala musabbibil asbab. Anggota tubuh kita melakukan sebab, melakukan usaha-usaha dan hatinya bergantung kepada pencipta semua sebab yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dohirnya berusaha, hatinya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah madhabnya ahlu sunnah wal jamaah. Inilah madhab yang benar, inilah yang hak, yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan akal dan makruh sekali. <clears throat> Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. <clears throat> Ada macam-macam tawakal. Empat macam tawakal. Kalau kita pahami empat macam tawakal ini, kita tidak akan tergelincir dari kita untuk menyimpang dalam masalah tawakal. Macam yang pertama adalah at-tawakkulu 'ala Allah taala fi jamil umur. Tawakal kepada Allah dalam semua perkara. Semua perkara. Urusan dunia, urusan akhirat tawakal kepada Allah. Untuk mendatangkan manfaat tawakal kepada Allah. Untuk menolak bahaya tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah semuanya dalam segala hal. <clears throat> ini adalah termasuk syarat iman dan ini adalah termasuk kebenaran iman. Inilah yang benar. Ini yang macam pertama. Kemudian yang macam kedua, fahuwa tawakkulu 'alal makhluqin fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Bertawakal kepada makhluk dalam perkara-perkara yang tidak mampu atasnya kecuali Allah. Tawakal kepada makhluk, pasrah kepada makhluk, bergantung kepada makhluk dalam perkara-perkara yang tidak mampu atasnya kecuali Allah. Seperti apa? Seperti menurunkan hujan, gampang. Dia akan bisa menurunkan hujan. Minta bantuannya dia aja. Padahal hujan yang mampu hanya Allah saja. Atau menyembuhkan penyakit, gampang dia aja. Dia akan bisa menyembuhkan penyakit. Datang ke dia saja. Tawakalnya kepada dia, kepada Allahnya nggak ada. Atau kemenangan, gampang datang ke dia aja. Dia bisa memberikan kemenangan. Kita bergantung kepada dia saja. Atau hal-hal yang lain yang merupakan kekhususan Allah urusan Allah. Nah, ini menyebabkan orang syirik akbar. Syirik akbar yang menjadikan seseorang kekal di neraka selama-lamanya. Karena semua itu enggak mampu kecuali Allah, hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agak lembut, at-tawakkul 'alal makhluqin, tawakal kepada makhluk. dalam perkara-perkara yang memang Allah menjadikan makhluk itu mampu. Seperti tawakal kepada penguasa. Tawakal kepada penguasa agar kita mendapatkan keamanan. Dan semisalnya Ya, mampu ya, misalnya polisi kalau gampangnya. Kita pas-pas gampang kan ada polisi. Ya, kita panggil polisi aja untuk jaga kita, keamanan kita, taruh di rumah atau di mana, gampang. Kan ada dia. Kita pasrah aja ke dia. Atau kayak penjaga toko tadi, kan ada dia. Polisi mampu enggak? Mampu. Penjaga toko mampu enggak? Mampu. Tapi kalau kita tawakalnya kepada dia, sambil menghilangkan kepada Allah walaupun dia mampu, maka tawakal kita cacat tauhid kita cacat dan para ulama menyebutkan ini adalah syirik ashghar. Syirik ashghar. Tidak sampai kepada syirik akbar. Dan ini bertentangan dengan kesempurnaan tauhid, mengurangi derajatnya tauhid. Pasrah minta tolong polisi boleh, tapi hati tetap kepada Allah saja. Kemudian yang keempat fahuwa tawqilu insan lil qiyam bi ba'dil muamalat niyabatan angka Menjadikan seseorang sebagai wakil perwakilannya untuk melakukan muamalah-muamalah mewakili kita. Ini sama dengan tadi ya. Misalnya kita mau muamalah, kita tidak mampu, sudah saya wakilkan kepada kamu saja. Saya serahkan ke kamu. Tidak apa-apa. Tapi tetap hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pembagian-pembagian masalah tawakal. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ada percakapan yang sangat indah dari Luqmanul Hakim kepada putranya. Luqmanul Hakim yang terkenal dengan nasihat-nasihatnya terutama kepada putranya di antaranya beliau pernah menasihati putranya, beliau mengatakan, "Ya bunayya, inna dunya bahrun 'amikun qad ghariqa fihi unasun katsirun." Wahai putraku, sesungguhnya dunia adalah lautan yang dalam. Banyak manusia yang tenggelam di dalamnya dunia, lautan yang dalam, banyak manusia tenggelam di dalamnya. Fa in istata'ta an takuna safinatuka fiha al-iman billah wa hashwaha al-amal bi ta'atillah azza wa jalla wa shirahuha at-tawakkul 'ala Allah la'allaka tabhur. Jika kamu mampu maka jadikanlah perahumu adalah iman. Ini kan laut ya, kita punya perahu, perahunya adalah iman. Wahashmuha yang dijadikan sandaran untuk hamparannya. Hamparannya itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyirahuha layarnya layarnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kamu bisa berlabuh. Kamu bisa berlayar. Ada perahunya, ada tempatnya, kemudian juga ada layarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan tawakal. Kemudian ada kisah pula percakapan diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Musayyib atau ibnu Musayyab. Ini disebutkan oleh Ibnu Mandah dan juga oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Ahwalul Kubur. Disebutkan pula oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Syarh Sudur yaitu ada dua orang sahabat yang bertemu Abdullah bin Salam dan Salman Al-Farisi ketemu lalu salah seorang dari keduanya mengatakan in muttaqabli falkini kini akhbirni ma laki min rabbik wa in muttu laqituka fa akhbartu kalau nanti kamu mati lebih dulu dari aku jangan lupa setelah kamu mati kamu datang aku datang dalam mimpi ya. Beritahukan kepadamu, beritahukan kepadaku apa yang dilakukan Allah kepadamu. Demikian pula kalau aku mati lebih dulu, aku akan mendatangi kamu. Aku akan memberitahu kamu. Kemudian akhirnya faqala ahaduhuma lil akhar au awat talqal amwat al ahya. Lalu salah satu dari keduanya bertanya, "Apakah mungkin orang mati bisa bertemu dengan orang hidup?" Oh, na'am. Iya bisa ketemu rohnya. Ini banyak ya cerita-cerita. Kemudian pamata fulanun falaqiyah bil manam. Lalu salah satu dari keduanya meninggal, nggak disebutkan siapa namanya. Kemudian sebagaimana janjinya datang kepada temannya dalam mimpinya. Kemudian dia mengatakan tawakal. Wa abshir falam ara mitla tawakkuli Tawakallah kamu. Berilah kabar gembira. Aku tidak pernah melihat amalan yang pahalanya lebih hebat daripada tawakal. Wa abshir falam ara mithla tawakkul qad diulang lagi. Berilah kabar gembira. Aku tidak pernah melihat amalan seperti tawakal. Itu tawakal ini amalan, cuman amalan hati. Tidak tampak. Kemudian ikhwan wa akhwati rahimakumullah kalau kita lihat bagaimana para nabi tawakal sangat banyak contoh-contohnya yang paling masyhur adalah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim terutama ketika beliau hendak dibakar oleh raja Namrud. Bagaimana tawakalnya beliau? Ini dikumpulkan kayu bakar buahnya, dinyalakan api menyala-nyala, lalu beliau dimasukkan ke tepel munjanik ya. Dan ini apinya besar, sehingga beliau dimasukkan terpal dulu, lalu beliau menerbang menuju api itu. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa di tengah perjalanan menuju api beliau dijemput oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, "Apa perlu bantuanku? Apa perlu kamu dibantu?" Kata Nabi Ibrahim, "Amma ilaika bala." Kalau bantuan aku tidak butuh. Tidak butuh bantuanmu. Adapun kalau bantuannya Allah, fahasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah. Allah adalah sebaik-baik wakil yang diterangi urusan. Ini para ulama beda pendapat tentang kesahihannya riwayat ini, ya. Sebagian mensahihkan, sebagian menolak. Tapi yang pasti, ketika beliau dilempar menuju api itu, beliau mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Enggak ada hilang. Itu hadisnya soalnya. Ini tawakal yang Luar biasa, bayangkan masuk api. Kemudian hasilnya adalah Kulna ya naru Kuni berdan wasalaman Ala Ibrahim Al-Anbiya 6970 Allah mengatakan Hai hey api, jadilah kamu dingin Dan berilah keselamatan kepada Nabi Ibrahim Demikian pula Rasulullah Muhammad SAW Bagaimana tawakalnya Sangat banyak ya Tapi beliau usaha maksimal Termasuk yang paling tampak adalah ketika beliau hijrah. Hijrah dari Mekah ke dari Mekah ke Madinah, itu beliau usaha dulu maksimal, diatur strateginya. Yang tidur tempatnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau ngajak sahabat Abu Bakar. Beliau merencanakan nanti asmak bahkan membawa makanan. Kemudian juga anaknya Abu Bakar yang lainnya Ada yang bagian apa namanya Bagian menghapus jejak Ada pengembala yang bagian bawa kambing untuk diambil Susunya Diatur rapi rapi diatur semuanya, tapi hatinya tawakal. Sampai ketika beliau berada di gua Tur, lalu ada salah seorang kafir yang mencari di mulutnya gua. Sampai-sampai sahabat Abu Bakar takut ya Rasulullah. Kalau orang itu lihat kakinya saja akan kelihatan kita. Karena guanya itu nggak dalam ya. Cukup dimasuki satu atau dua orang saja. Ya Rasulullah kalau orang itu lihat kakinya kelihatan kita ya Rasulullah. Abu Bakar takut, takut atas keselamatan diri Rasulullah sallallahu alaihi tapi Rasulullah tenang, damai. Beliau mengatakan, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih, Allah bersama kita. Walaupun kita berdua, tapi ada yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian juga di dalam surat Ali Imran 173 174 Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana waqalu qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalahu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim Nanti di rumah coba untuk baca lagi itu ayat sangat indah ya Ali Imran 173 174 itu berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu kaum muslimin ditakut-takuti takut-takuti Hati-hati. Ini pasukan musuh, jumlahnya besar, banyak, kuat, akan menyerbu kamu, menghancurkan kamu. Mestinya kan takut kan? Ternyata mereka malah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tambah kuat imannya. Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah wa ni'mal wakil. Allah adalah sebaik-baik wakil yang diterangi urusan. Ternyata keadaannya berbalik, mereka mendapatkan nikmat Allah, karunia Allah, tidak ditimpa keburukan sedikit pun dan musuh justru yang kalah. Karena itu kalau ada perkara-perkara yang dahsyat kita dianjurkan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah lebih umum ya. Kalau satu orang saja hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kemudian ikhwan wa akhwati rahimakumullah, orang yang bertawakal kepada Allah mendapatkan buah yang sangat banyak. Buahnya tawakal saya sebutkan ada secara global dan masing-masing buah ini semuanya ada dalilnya. Yang pertama-tama buahnya dia akan benar-benar merealisasikan iman. Jadi imannya adalah iman yang benar. Buah yang kedua, dia akan mendapatkan kedamaian jiwa dan ketenangan batin. Orang tawakal jiwanya tenang, batinnya damai. Tawakal Orang yang sumpuk itu kalau dia menyerahkan pada diri sendiri berat semuanya. Kemudian yang ketiga dia mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Dicukupi oleh Allah. Wa 'ala Allah Fahu hasbuk Kemudian yang keempat Tawakal adalah sebab yang paling kuat untuk mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Kemudian yang kelima, mendapatkan cinta Allah. Orang yang tawakal dicintai Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang-orang yang tawakal. Yang keenam, akan mendapatkan kekuatan hati dan keberanian. Orang yang tawakal itu hatinya kuat dan dia berani, dia teguh, dia tegar. Kemudian yang ketujuh, dia akan menjadi orang yang sabar dan sanggup mengemban. Karena itu Allah sering menggandeng antara sabar dengan tawakal. Alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian yang kedelapan, mendapatkan kemenangan dan kejayaan. Kemudian yang kesembilan, menguatkan tekad dan meneguhkan. Orang kalau tawakal tambah kuat tekadnya dan tambah teguh. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Kemudian yang kesepuluh, selamat dari gangguan setan. Karena setan itu nggak berani ganggu orang tawakal. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan nggak berani dengan orang tawakal. Kemudian yang ke-11, tawakal adalah sebab untuk menolak sihir. Sihir, hasad dan ain. Tawakal sebagaimana Nabi Yakub ketika berwasiat kepada putra-putranya ketika hendak masuk Mesir Nabi Yakub berwasiat supaya mereka tawakal surat Yusuf ayat 67 tawakal supaya mereka tidak kena ain tidak kena sihir kemudian yang kedua belas mendatangkan rezeki kemudian yang ketiga yang ketiga belas menyembuhkan penyakit ujub dan sombong. Orang yang tawakal dia akan selamat dari ujub dari sombong. Tidak membanggakan dirinya. Kemudian yang keempat belas akan selamat dari tatoyur dan penyakit-penyakit jiwa seperti merasa sial dan semisalnya. Penyakit-penyakit jiwa, merasa sial dan semisalnya tatoyur dia selamat karena dia tawakal. Yang ke belas mendatangkan ridho terhadap keputusan Allah. Orang yang tawakal ridho kepada takdir Allah, ridho. Yang ke belas tawakal adalah sebab masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang disebutkan ada 70 ribu Kemudian disebutkan pula dalam hadis orang yang tawakal itu masuk surga dan wajahnya seperti rembulan. Bersinar seperti rembulan. Kemudian disebutkan pula orang yang tawakal mereka masuk surga yang pertama kali. Pertama kali ya, tanpa hisab, tanpa azab itu kan pertama kali namanya. Dan yang pertama kali masuk surga itu wajahnya bersinar seperti rembulan. Kemudian yang ke berapa? Atau 20? 19. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan yakin kepada Allah dan tidak akan pernah putus asa. Yakin kepada Allah dan tidak pernah putus asa. Kemudian yang nomor ke 20 Orang yang bertawakal Akan tercapai cita-citanya Kemudian yang nomor ke 21 Orang yang bertawakal Akan tegar di atas kebenaran Kemudian yang terakhir yang ke-22 orang yang bertawakal itu akan berani dalam usahanya dan maju dalam semua urusan yang baik. Jadi dia berani ya, berani maju, tawakal, tawakal kepada Allah. Yang penting perkara-perkara yang baik, yang terpuji. Saya kira itu dulu aja. Sebenarnya masih banyak ucapan-ucapan yang sangat indah dari salafus soal tentang tawakal. Tapi saya kira saya cukupkan itu dulu aja tentang tawakal ini. Sehingga nanti berikutnya kita masuk yang amalan kalau kemarin amalan hati, insyaallah kita bahas berikutnya al ibadat al qauliyah yang termasuk iman kepada uluhiyah berkaitan dengan ucapan, ucapan-ucapan. Ucapan yang berkaitan dengan akidah. Wallahu'alam kalau ada yang mau ditanyakan, Fadal silakan. رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد